wabarakatuh. Agak dekat Ibu. Iya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli alaihi Ya, saya mau bertanya. Uh, tapi maaf di luar tema. Ini uh, saya punya orang tua ya. Mereka sangat sederhana hidupnya, Bu ya. Tapi mereka punya cita-cita untuk apa sih? Pengen naik haji Buya tapi uh, Alhamdulillah mereka bisa daftar Buya tapi setelah beberapa bulan daftar uh, ibu saya meninggal itu gimana Buya apa hajinya harus dibadalkan Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya pengen haji lalu daftar. Ibunya adalah orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu tidak wajib haji. Dan kita pun tidak wajib mencari uang untuk haji. Harus paham ini. Dalam bahasa fikih yang kadang tidak dijelaskan. Tidak wajib bagi seseorang untuk mencari duit untuk haji yang wajib anda mencari duit untuk nafkah anak istri wahai para orang tua kalau untuk haji tidak ada Islam tidak mewajibkan kita untuk mencari duit untuk naik ha? Ah, haji lalu bagaimana wajib haji kalau tiba-tiba kamu kaya nanti baru wajib haji tapi saya seorang fakir pengen berusaha kamu tetap fakir wajib haji tidak wajib bagimu tapi kalau saya pengen menabung ya boleh lagi giliran menabung mau haji meninggal dunia dilihat tabungannya sudah sampai batas cukup atau belum kalau tabungannya belum, berarti ibu ini belum wajib haji. Selagi dia belum wajib haji, tidak perlu dihajikan. Karena apa? Yang wajib dihajikan oleh ahli warisnya dan diambil dari harta peninggalan mayat yaitu di saat yang mayat yang meninggal dunia itu pernah melewati satu masa dia adalah pernah kaya dan pernah wajib haji contoh ada seseorang diberi Allah kekayaan Kaya itu satu dua tahun guys satu tahun lah berputar satu tahun jadi ketemu bulan Dhul Hijjah lewati Dhul Hijjah bulan haji dia kaya satu tahun Masya Allah duitnya ratusan juta eh kayaknya setahun tak satu nyungsep melarat lagi sudah begitu melarat-melarat sampai mati berarti mati dalam keadaan lah melarat cuman karena dia pernah melewati masa kaya wajib zakat eh, wajib haji maka dari peninggalannya tadi harus dibayarkan dulu untuk haji sebelum dibagi warisnya karena dia pernah melewati masa masa kaya, masa wajib haji biarpun hanya satu tahun tapi kalau masa hidupnya melarat terus tidak pernah melewati masa kaya kalau meninggal dunia maka ketahuilah harta peninggalannya tidak perlu dipotong untuk menghajikannya kalau uang yang didaftarkan tadi belum mencukupi untuk haji ya berarti tidak wajib haji dong selagi tidak wajib haji selagi tidak wajib haji maka harta tersebut diwaris oleh anak-anaknya karena dia tidak wajib haji nabung saja harus seperti itu pembahasan masalah haji jadi haji batal itu ada yang wajib dan tidak wajib tapi anda sebagai seorang anak suka-sukalah saya pengen ibu saya dulu pengen haji atau keburu meninggal dunia saya pengen membatalkan deh saya pengen bayari orang ke rumah ibu saya boleh suka-suka dari anda dari duit anda dan tidak boleh diambil dari harta waris kalau diambil dari harta waris harus kesepakatan semua ahli warisnya tapi berbeda jika ibunya pernah wajib punya uang yang cukup untuk naik haji kalau belum naik haji keburu mati maka wajib diambil untuk menghajikan dulu sebelum dibagi warisnya sebelum dibagi warisnya jadi seperti itu jadi harus jadi kalau memang belum cukup, maka tidak wajib menghajikan karena belum wajib haji bagi seorang ibu tersebut. Hartanya dibagi waris yang benar di antara saudara-saudaranya. Selesai. Kenapa? Itu hanya sekedar nabung saja. Nabung pengen ha haji karena nabung pengen haji. Ada pun asal pembahasan nadar haji harus jelas nadarnya. Kita tidak mengatakan itu nadar karena apa? Mengatakan nadar sendiri harus ada kejelasan saya nadar mau haji. Ini babnya beda. Baik seperti itu adalah masalah haji dan jangan memaksakan urusan haji tidak usah haji dengan utang-utang ketahuilah bagi anda yang tidak mampu tidak usah berkecil hati kalaupun anda tidak mampu ketahuilah anda melakukan sholat duha ternyata nanti di surga mendapatkan pahalanya orang naik haji nggak capek nggak usah naik pesawat nggak usah ngantri wukuf di Arafah nggak usah ngantri di kamar mandi di, di Mina sana nggak usah tiba-tiba di surga sudah dapat pahalanya haji kan enakan begitu tapi yang kaya itu lihat takut naik pesawat naik, naiknya belum lagi nanti tidur di perkemahan ya itu yang kaya yang punya duit yang nggak punya duit di rumah enak dapat pahala haji itu yang penting kan pahalanya makanya jangan memaksakan haji kalau sudah haji memaksa itu biasanya yang dicari hanya gelar pak haji saja terus pengen ikut rombongan majelis taklimnya jamaah haji itu hmm, ini bukan haji karena Allah hajinya jor-joran ada haji jor-joran haji jor-joran tetangga sudah haji haji so makan jadi makanya waktu dapat undangan tidak ada hanya aja sudah ngedumel mereka hmm, nggak tahu kalau saya sudah haji dipanggil namanya aja sudah berubah dulu dipanggil namanya biasa giliran pulang haji itu dipanggil ah ya nah itu berubah karena hajinya nggak disebut naudzubillah ya kalau haji memaksa misalnya muncul orang-orang seperti itu orang yang bukan karena Allah hajinya baik jangan memaksakan untuk naik haji nggak usah pakai ngutang ada lagi saya haji ngutang sudah ngutangnya lewat bank bencana masih ingat bank bencana yang ada ribanya kita beri nama bank bencana gak usah pakai nama kalau nama nanti repot bank yang ada ribanya itu bank bencana mau naik haji pakai bank bencana makanya ke neraka lewat Mekah ya, itulah macam-macam orang aneh di dunia ini ya mau ke neraka lewat Mekah umrah dulu mau masuk neraka innalillah haji dulu mau masuk neraka selagi anda tidak mampu sudah serahkan kepada Allah Allah akan berikan pahala Allah maha kasih memberikan kepada hambanya sesuai dengan niatnya ibu punya niat itu iman maka dengan niatnya itulah menjadikan dia sholat duhanya menjadikan pahala besar di hadapan Allah seperti pahalanya orang naik haji